Kita masih menjelaskan tentang awal-awal peristiwa terjadinya perang Khandaq. Setelah kita jelaskan bahwa sekelompok Yahudi dari Banu Nadir mereka berkumpul untuk mendatangi beberapa kabilah-kabilah kafir seperti kabilah Quraisy di Makkah demikian pula Ghatafan untuk bersama-sama menggempur kota Madinah dan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka usaha mereka berhasil di mana setiap kelompok yang mereka datangi seperti Quraisy di mana mereka berjanji untuk membantu dan memberi pertolongan. Maka kaum Quraisy pun menjawab panggilan mereka. Demikian pula Ghatafan. Mereka menjawab ajakan dari Yahudi Banu Nadir. Bahkan tatkala mereka ditanya oleh orang-orang kafir, siapakah yang lebih baik keyakinannya? Apakah mereka atau kami? Maka mereka orang-orang Yahudi yang pada hakikatnya mengetahui al-haq dan mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menuduh bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya tidak berjalan di atas al-haq Adapun mereka orang-orang kafir Quraisy lebih berjalan di atas hidayah lebih benar keyakinannya haulai ahda min alladzina amanu sabila maka mereka ini adalah orang-orang yang mengingkari apa yang mereka yakini dalam hati-hati mereka dari ahlul kitab maka tatkala Rasulullah alaihi mendengarkan tentang perjalanan mereka menuju Madinah yang mereka berjumlah kurang lebih 10 ribu orang yang semuanya bersepakat untuk memerangi Rasulullah SAW dan memasuki kota Madinah. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه أمر المسلمين بحفر الخندق tatkala Rasulullah alaihi Wasallam mendengarkan tentang perjalanan mereka menuju Madinah maka beliau pun memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menggali parit yahulu bainal musyrikin wa bainal Madinah yang akan menghalangi antara kaum musyrikin dengan kota Madinah. وكان ذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه dan hal ini dilakukan yaitu menggali parit berdasarkan usulan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu sebab Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu menyampaikan kepada Rasulullah SAW apa yang pernah mereka alami bahwa apabila mereka dikepung maka mereka membuat parit kunna idza khusirna takhandaqna kami apabila dikepung maka kami membuat parit fa'amila al-muslimuna fihi mubadirina hujum al-kuffar alaihim maka kaum muslimin mereka pun bersegera untuk membuat parit untuk menghalangi serangan orang-orang kafir terhadap mereka. Dan parit tersebut dibuat pada bagian yang terbuka yang merupakan akses yang sangat mudah dimasuki oleh orang-orang yang datang dari luar kota Madinah. Yaitu di bagian utara dan barat dan disebutkan uh, oleh para ahli sejarah bahwa tatkala mereka hendak menggali parit mereka memiliki peralatan yang ala kadarnya sementara mereka akan menggali parit yang dalam dan pada saat itu cuaca yang sangat dingin ditambah lagi dengan sedikitnya makanan yang ada pada waktu itu. Akan tetapi keyakinan mereka merupakan kemenangan bagi mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tidak membuat mereka membatalkan niat mereka untuk menggali parit sehingga mereka tetap menggali parit tersebut dengan jumlah makanan yang terbatas. Bahkan diriwayatkan bahwa mereka memakan roti yang dicampur dengan dengan eh, semacam kuah atau minyak yang telah berubah baunya. Yang telah berubah baunya. Dan disebutkan bahwa parit yang akan mereka gali sepanjang 5000 dhira' 5000 hasta dan 5000 hasta satu hasta hitungannya setengah meter maka 5000 hasta dua setengah kilo jadi bisa dibayangkan begitu jauhnya panjangnya parit yang akan dibuat oleh para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun lebarnya dari parit yang akan mereka buat lebarnya 9 hasta atau sekitar empat setengah meter sekitar empat setengah meter dan dalamnya antara tujuh hingga sepuluh hasta. Antara tujuh hingga sepuluh hasta. Yani antara tiga setengah meter hingga lima meter kedalamannya. Jadi parit yang dalam dan panjang. Dan ini tentu merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Ya, disebabkan karena kondisi Madinah yang tanahnya kebanyakannya adalah batu, batu yang keras. Dan para ahli sejarah berselisih tentang berapa lama mereka menggali parit tersebut. Ada sebagian menyebutkan bahwa mereka menggali parit tersebut selama sebulan. Namun pendapat ini dianggap jauh dari kebenaran disebabkan karena orang-orang musyrik mereka telah sedang melakukan perjalanan menuju ke Madinah. Kalau dalam jangka sebulan ya mungkin orang-orang musyrik telah sampai ke Madinah dalam keadaan mereka belum menyelesaikan penggalian parit. Oleh karenanya disebutkan oleh As-Samhudi bahwa penggalian parit yang dikerjakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam bersama para sahabat ridwanullahi alaihim berlangsung selama enam hari berlangsung selama enam hari lalu kata Samuri wahada huwal ma'ruf ini yang ma'ruf yang disebutkan dalam sejarah wa kanat fi hafrihi ayatun mufassalah yatulu syarhuha dan pada penggalian parit tersebut ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang panjang untuk dijelaskan wa a'lamu nubuwatin qad tawatara khabaruha dan tanda-tanda kenabian yang terlihat dalam peristiwa itu yang telah mutawatir beritanya. Falamma kamula qadimal musyrikun. Maka tatkala mereka telah selesai menggali parit maka datanglah orang-orang musyrik untuk memerangi Rasulullah alaihi dan kaum muslimin. Disebutkan dalam beberapa riwayat di antaranya riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an beliau mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-khandaq bahwa Rasulullah alaihi salat wassalam keluar menuju khandaq fa idzal muhajirin wal ansar yahfiruna fi ghadatin baridah. Maka beliau melihat kaum muhajirin dan ansar mereka gotong royong bekerja sama menggali parit di pagi hari yang sangat dingin. Falam yakun lahum abidun ya'maluna dzalika lahum. Mereka tidak memiliki budak-budak yang membantu mereka untuk menggali parit. Jadi yang bekerja menggali parit adalah para sahabat. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut terjun langsung, langsung menggali parit tersebut. Maka tatkala Nabi Alaihissalam melihat kondisi para sahabat mereka semangat menggali parit, sementara cuaca yang sangat dingin ditambah lagi rasa lapar rasa lapar dan kelelahan. Maka Nabi alaihissalatu wassalam menghibur mereka. Beliau mengatakan, Allahumma innal aisha aishul akhirah. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirah. Berilah ampunan kepada kaum muhajirin dan ansar maka mereka para sahabat menjawab ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mereka mengatakan nahnu alladhina bay'u Muhammada alal jihadi ma baqina ahada kamilah orang-orang yang senantiasa membaiat Muhammad untuk berjihad selama kami hidup selamanya kami berjihad dan membaiat Rasulullah alaihi Salat wassalam Dalam lafaz yang lain disebutkan bahwa kaum muhajirin dan ansar yahfirun al-khandaq haula al-Madinah. Kaum muhajirin dan ansar mereka menggali parit di sekeliling atau di sekitar kota Madinah wa yanquluna turaba ala mutunihim. Lalu mereka memindahkan tanah-tanah tersebut dari tempatnya sambil mereka mengatakan nahnu alladhina bay'u Muhammada 'alal islami ma baqina ahada kami adalah orang-orang yang membaiat Muhammad di atas Islam selama kami hidup selamanya kami berbaiat di atas al-Islam membaiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu Nabi alaihi salatu wasallam menjawab dendangan syair yang mereka sebutkan beliau mengatakan Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah fabarik fil ansari wal muhajirah Ya Allah sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan di akhirah berilah berkah terhadap kaum ansar dan kaum muhajirin qala yutauna bi mil'i kaffai min asy-sya'ir fayusna'u lahum biihalatin sanikh tudah baina yadayil qaum wal qaumu jiya' wahia basyatun fil halq walaha rihun muntid maka dibawakan pada mereka satu apa eh, sepenuh dua telapak tangan dari gandum lalu kemudian dibuatkanlah gandum tersebut yang dicampur dengan minyak minyak samin atau lemak namun telah berubah rasanya itulah yang mereka makan setelah selesai dicampur sedemikian rupa maka diletakkan di hadapan para sahabat mereka dalam keadaan lapar ya sementara uh, suatu hal yang yang berat mereka rasakan di kerongkongan mereka. Namun mereka tetap memakannya. Dalam keadaan makanan tersebut mengeluarkan bau yang yang tidak sedap. Mereka makannya. Ya yakni subhanallah kondisi mereka yang serba kekurangan tidak menyebabkan mereka meninggalkan agama Allah, meninggalkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau dibayangkan ma'asyarul ikhwah rahimakumullah bagaimana perjuangan para sahabat ridwanullahi alaihim. Mereka rela meninggalkan harta benda mereka di Makkah. Lalu kemudian mereka senantiasa menaati apa saja yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu meskipun dalam kondisi serba kekurangan dan kesulitan. Kurangnya makanan, cuaca yang sangat dingin, mereka tetap semangat menggali parit. Dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Lamma kana yaumul ahzab wa khandaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dalam peristiwa perang Ahzab, Nabi alaihi salatu wasallam menggali parit. Dan ini menunjukkan tawadu'nya Nabi SAW. Kedudukan beliau yang mulia. Pemimpin seluruh manusia. Pemimpin kaum muslimin. Tidak menghalang beliau untuk turun. Ikut bekerja bersama dengan para sahabat. Ridwanullahi alaihi majma'in. Kata Al-Bara' ra'aituhu yang qulu min turabil khandaq. Aku melihat Nabi alaihi salatu wassalam. memindahkan tanah-tanah khandak. Hatta wara'anni turabu jilda tabatni Sehingga tanah yang di yang diangkat oleh Nabi alaihi salatu menggunung sehingga terhalangi olehku perut uh, kulit perutnya. Ya, yakni beliau terhalangi disebabkan karena tanah yang menumpuk di hadapannya. Wa kana syar dan bagian uh, eh, perut Nabi alaihi salatu wassalam memiliki bulu yang banyak. Fasami'tuhu yartajizu bi kalimat ibnu Rawaha wa huwa yanqulu min turab Maka aku pun mendengarkan beliau mendendangkan syair-syair yang berasal dari kalimat-kalimat ibnu Rawaha dalam keadaan beliau memindahkan tanah tersebut. sambil beliau mengatakan Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina innal ula qad bagaw alaina wa in aradu fitnatan abaina thumma yamuddu sawtahu bi akhiriha lalu beliau mengeraskan suaranya ada kalimat akhir yang beliau dendangkan. Makna dari bait-bait syair ini beliau mengatakan, "Ya Allah, kalaulah bukan Engkau, kami tidak akan mendapatkan hidayah. Kami tidak bersedekah dan kami tidak akan mengerjakan salat. Maka turunkanlah ketenangan kepada hati-hati kami dan kokohkanlah kaki-kaki kami pada saat kami bertemu musuh." Sesungguhnya mereka telah berbuat zalim terhadap kami. Dan apabila mereka menghendaki fitnah terhadap kami, kami tidak menghendakinya. Maka inilah yang diamalkan oleh Rasulullah Wasallam dan para sahabat. Di antara salah satu kejadian yang terjadi pada saat penggalian Khandaq disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad An-Nasai Al Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah dari hadis Al Bara bin Azib radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Lamma kana hina amarna Rasulullah alaihi salatu wassalam bihafril khandaq." Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menggali parit. Uridat lana fi ba'dil khandaq sakhrah Maka kami menghadapi pada saat penggalian parit tersebut di sebagian parit itu ada bongkah batu besar. Ini batu-batu yang keras. Yang besar. La ta'khudhu fiha al-ma'awil. Yang cangkul tidak mampu mengangkatnya. Ya. Alat mereka ketika itu tentu ala kadarnya. Ya. Serba ada. Cangkul tidak mampu mengangkat batu tersebut. Maka kami pun mengeluhkan hal ini kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah yang terjun langsung. Rasulullah alaihi salatu wassalam datang sambil membawa cangkul. Lalu beliau mengatakan Bismillah. Fadaraba darbatan. Maka beliau menghentakkan pukulannya maka menghancurkan sepertiga batu tersebut menghancurkan sepertiga batu sambil beliau mengatakan ketika itu Allahu Akbar u'titu mafatih Syam aku telah diberikan kunci-kunci negeri Syam maksudnya itu berita dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa negeri Syam akan ditaklukkan oleh kaum muslimin dan ini mukjizah salah satu tanda kenabian Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitakan sesuatu yang akan terjadi pada saat beliau mencangkul beliau mematahkan atau menghancurkan sepertiga, beliau mengucapkan ini. Aku telah diberikan kunci-kunci negeri Syam. Wallahi inni la ubsiru qusuraha al-humur as-sa'ah. Demi Allah, sekarang ini aku melihat istana-istana merah mereka. Ini yang penuh dengan gemerlap harta benda dan emas. Thumma daraba thaniya Kemudian beliau memukul cangkulnya kali yang kedua faqata'a akhar maka beliau menghancurkan sepertiga yang berikutnya dari batu atau bongkahan batu besar tersebut sambil beliau mengatakan Allahu akbar u'titu mafatih faris Allahu akbar aku telah diberikan kunci-kunci negeri Persia ini yani beliau akan menguasainya Demi Allah sesungguhnya aku melihat sekarang ini istana putih, yakni e, perak, harta benda perak yang mereka miliki. Thumma daraba Kemudian beliau memukul kali yang ketiga. Wa qala bismillah sambil beliau mengatakan bismillah dan beliau berhasil menghancurkan batu tersebut, yakni sepertiga yang terakhir. Sambil beliau mengatakan Allahu akbar, U'titu mafatihal Yaman. Allahu Akbar, aku telah diberikan kunci-kunci negeri Yaman. Wallahi inni la ubsiru abwaba San'a min makani hadis sa'ah. Demi Allah, sesungguhnya aku melihat sekarang ini pintu-pintu San'a dari tempatku sekarang ini. Ini salah satu kejadian yang terjadi pada saat Rasulullah alaihi salatu wassalam menggali parit bersama para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Baik sampai di sini ya ikhwan. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله